Khonibillah Dijelaskan para ulama kita Ketika menjelaskan Mayyizah Min mumayyizati ahli sunnah wal jamaah Ketika menjelaskan ciri-ciri ahlu sunnah dan keistimewaan dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Di antara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah ahlu sunnah dan dakwah ahlu sunnah yahtammuna bil ilmi mereka adalah orang-orang yang sangat berihtimam di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri di antara ciri keistimewaan sunnah wal Jamaah. Ketika banyak orang yang yang mereka la baru nabi ilmi tidak peduli dengan ilmu iya ahlu sunnah adalah orang-orang yang yahtamun bil ilmi memiliki perhatian yang tinggi kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu yang terkait dengan tauhid atau terkait dengan akhlak wal muamalah atau terkait dengan masalah manhaj ahlu sunnah wa fillah rahimana rahimakumullah karena manhaj ahlu sunnah adalah manhaj yang kamil mutakamil manhaj yang sempurna yang mencakup segala permasalahan yang kita hadapi maka mereka yahtamun fi jamil funun mereka mementingkan semua fan semua bidang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala Padahal bila rahimana rahimakumullah Ba'dun nas Sebagian orang memiliki himmah di dalam sebagian ilmu tetapi mereka layah tamun fi ilmi tauhid sebagian mereka punya semangat ya dalam membahas fadail-fadail membahas masalah keutamaan-keutamaan amalan. <coughs> Tapi ketika mendengar pembahasan tauhid, mereka antipati. Yang bercerita seperti adalah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Ketika bercerita keanehan beliau kepada mereka at-tablighiyyin Kata beliau, mereka mengajak orang ke masjid. Mengumpulkan orang ke masjid. Ya, tapi ketika kita bicara tentang tauhid dan ya, kejadian, beliau muhadarah. Ya, mereka yang yakhrujun minal masjid. Mereka keluar dari masjid. Tidak mau mendengar tentang masalah tauhid. Bahkan kita beliau kata Syaikh Salih Fauzan hafizahullah taala demikian juga selain aku. Iya, para ulama yang lain sekelas ulama ketika mereka bicara masalah tauhid iya haula'i tablighiyun iya tidak mau dengar tauhid padahal at-tauhid adalah asasud din bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala awwalu ma yajibu alal abdi adalah tauhid kewajiban yang pertama atas kita semua adalah tauhid karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Haula ikhwani fillah rahiman rahimakumullah ketika tidak memiliki ihtimam dalam masalah tauhid <coughs> akhirnya fayaqaun bisyirk terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik terjatuh ke dalam iya pelecehan-pelecehan akidah min haitsu la yash'urun au yash'urun kadang mereka merasa atau kan kadang mereka tidak merasa dalam keadaan mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyelisih tauhid wa ba'dun nasikhani fil rahimun rahimakumullah la yahtamun bil adab wal akhlaq. Ya. Mereka semangat belajar sunnah. Mereka semangat belajar at-tauhid. Tetapi tidak memiliki perhatian kepada akhlak. Kepada adab. Iya. Dan ini berbahaya. Di antara bahaya yang ada ikhwani fillah rahimun rahimakumullah ucapan beberapa ulama kita. Di antara Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Ketika menjelaskan banyaknya fitan yang ada. Kenapa banyak syabab? Kenapa banyak para pemuda yang dulunya yatlubunal ilma yang dulunya mereka belajar ilmu iya kemudian mereka terjatuh ke dalam fitnah ternyata kata beliau rahimahullah taala beliau telaah beliau pelajari banyak mereka-mereka ikhwani fillah rahiman rahimakumullah <coughs> yang dulunya tulabul ilmi yang dulunya yatlubuna ilma indal masyayikh indal ulama terjerembab ke dalam fitnah itu sebabnya adalah karena fihim al-ujub karena bangga diri fihim al-kibr takabbur sombong lupa diri iya dari sini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah kemudian merasa lancang untuk istiqlal, untuk menyendiri, merasa tidak butuh kepada para ulama. Ketika sudah demikian maka payakhaun fil fitan. Terjatuh mereka dalam fitnah-fitnah. Ya karena tidak mau kembali kepada para ulama. Tidak mau mendengar bimbingan-bimbingan para ulama ikhwan fillah rahimun rahimun. ba'dun nas indahum ihtimam fit tauhid ihtimam bil akhlaq bil adab tetapi ikhwani fila rahimun rahimukumullah mereka yatasahalun yufarritun la yubalun mereka bermudah-mudah. Mereka <coughs> kurang perhatian. Tidak mau peduli. Iya. Terkait dengan masalah-masalah manhaj. Bahkan pobi ketika ada pembahasan-pembahasan masalah manhaj. Ketika ada para ulama menjelaskan Iya tentang tawaif munharifah kelompok-kelompok yang menyimpang ketika para ulama menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang menyimpang hobi ketika para ulama menjelaskan tentang usul ahlu sunnah para ulama menjelaskan tentang asbab sebab-sebab al-inhiraf, penyimpangan orang menyimpang, antipati, fobi. Pada ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Asy-Syaikh Salih Fauzan hafizahullah taala dalam kitab yang masyhur yang banyak dibaca oleh kita. Kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mufidah. Iya, menjelaskan tentang pentingnya masalah manhaj. Kata beliau rahimahullah taala, al-manhaj itu penting. Karena masalah manhaj ini ujung-ujungnya itu akan menyebabkan seorang fil jannah atau finnar. Masail manhajiyah, pembahasan-pembahasan manhaj itu penting karena benar salahnya manhaj seseorang itu akibatnya nanti dia finnar atau fil jannah. Kemudian beliau hafizahullah taala menerangkan hadis yang masyhur hadis iftirakul ummah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وستفترق أمتي على ثلاث wasabiina firqatan. Umatku kata beliau akan terpecah menjadi tiga golongan. Kulluha finnar. Semuanya finnar. Illa wahidah. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Yaitu ma'ana alal yaum ashabi. Orang-orang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat Rasul SAW. Ini pasal-pasal manhaj. Jika dia mengikuti al-jamaah, dia mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia pilih jannah. Tapi ketika dia menyimpang mengikuti manhaj-manhaj yang baru dan mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Demikian juga Asy-Syalbani rahimahullahu taala ketika menjelaskan ingkatan beliau rahimahullahu taala la yufarraqan antara akidah dengan manhaj tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dipisahkan. Saling berkaitan. Tidak boleh seorang belajar tauhid, belajar akidah kemudian tidak mau peduli dengan masalah manhaj. Qanabillah rahiman rahimakumullah. Alhasil kita harus sunnah. Nah, tamu bil ilmi. Kita memiliki perhatian kepada ilmu. Dan itulah ciri di atas ciri sunnah. Dan kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah nahtammu bijami' funulil ilmi ya kita memiliki perhatian penuh kepada semua fan bidang-bidang ilmu ibadahnya tauhidnya akidahnya adabnya akhlaknya manhajnya dan seluruhnya Yang kedua, di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah, mayizah min mumayizah tidak wah sunnah wal jamaah. Diterangkan oleh para ulama kita. Di antara Syekh Abdul, Abdul Salam bin Barjas rahimahullah punya risalah tentang masalah ini usul dakwah salafiyah adalah mereka-mereka mementingkan untuk al-amal bil ilmi. Mereka orang-orang yang bersemangat memiliki hirs ia untuk tatbiq al-ilmi untuk mempraktekkan mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Fadhillah rahimun rahimakumullah. Alangkah beratnya ini. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menukil satu ucapan seorang ulama kita saya lupa namanya, yang menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau, talabul ilmi syadid wal amalu bihi asyaddu min. <coughs> talabul ilmi belajar ilmu, datang ke majelis ilmu, menghafal ilmu, memahami ilmu itu berat. Untuk kita memiliki himmah mau belajar berat. Dan kata beliau rahimahullah taala wal amalu bihi dan mengamalkan ilmu itu asyaddu min ya lebih berat lagi daripada belajar. Makanya kita senantiasa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muad bin Jabal kepada kita semua sebagai umatnya. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah. La tada'anna dubura kulli salatin. Jangan kau tinggalkan setiap akhir salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta i'anah, pertolongan kepada Allah untuk senantiasa kita dibantu ya untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika muadzin azan, hayya salah hayyal lal falah, apa yang kita baca? Apa yang kita baca? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah billah Subhanahu wa taala. Khawdabillah Rahimani Warahimakumullahu jami'ah. Min alamatil khair Lil abdi Ketika Merupakan tanda kebaikan bagi seorang hamba Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kepadanya Memberikan taufik untuk mudah beramal saleh Sebaliknya, tanda tanda kejelekan seorang hamba ketika dia dibuat berat, malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah akidah Rasulullah Jamaah terkait dengan masalah akidah beliau menjelaskan satu masalah satu ayat dalam surat At-Taubah <coughs> ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang munafik, ya walakin karihallahu imbi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin Allah berfirman Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keadaan orang-orang munafikin? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin karihallah imbi'atsahum." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak senang keluarnya mereka Berangkatnya mereka berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Maka Allah pun halangi mereka. Membuat mereka berat untuk beribadah, untuk berangkat berjihad. Waqila dan dikatakan kepada mereka, "Uqudu." Duduklah kalian. Tidak usah berangkat berjihad. Ma'al qa'idin bersama orang-orang yang duduk tidak berangkat berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarahimahullah ta'ala Murabbi Sering kita dapat dalam kitab-kitab beliau Masalah akidah Mesti ada bimbingan buat kita Terbiah buat kita Ini terkait dengan masalah sifatullah Allah subhanahu wa ta'ala kariha Allah membenci atau tidak senang tetapi yang beliau jelaskan yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. <coughs> Kata beliau, hendaknya kita semua koreksi diri. Kata beliau, fatish nafsak. Koreksi dirimu. Koreksi diri kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. In wajadta annaka mutakasilan fit ta'ah kalau engkau mendapati dirimu sebagai orang malas-malasan dalam berbuat taat. syah kata beliau, takut. Takut. Kalau kamu merasa sebagai seorang yang malas-malasan berat dalam beribadah kepada Allah, maka hendaknya kamu takut. Takut. Jangan-jangan kamu termasuk orang yang memang Allah sebutkan dalam ayat ini. Allah tidak senang kamu bangkit untuk melakukan ketaatan. Allah membuat berat kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka orang munafikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Kalau mereka berangkat salat, mereka itu malas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Athqalu salawat ala munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat antara orang munafikin itu salat isya dan salat subuh yang paling berat. Semuanya berat. Semuanya berat. Tapi yang paling berat adalah isya dan subuh. Kata beliau, kalau kamu dapatkan dirimu malas-malasan dalam ketaatan, takut. Takut kamu kepada Allah. Jangan-jangan kamu termasuk orang yang demikian. Makanya, rahimah boleh memberikan bimbingan kepada kita. Kata beliau rahimahullah ta'ala, paksa diri kita. Ketika merasa malas untuk bangun malam, untuk sholat witir. Berat sekali. Iya, untuk melakukan ketaatan yang lain. Melihat orang-orang baca subuh baca Quran. Dia punya kesempatan baca Quran, tapi rasanya kok males. Paksa. Dipaksa kata beliau rahimahullah taala. Mungkin hari ini kamu lakukan dengan terpaksa. Hari kedua terpaksa. Lama kelamaan akhirnya kamu lakukan dengan iya ringan dengan senang dan bahkan mungkin suatu hari nanti kita ya ikhwan billah rahiman rahimah merasa butuh. Iya, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anti intinya kata beliau, jangan jangan mengikuti kemalasan kita. Dilawan. Iya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ini yang kedua. Iya, Selain ahlu sunnah adalah orang-orang yang bersemangat dalam talabul ilmi. Talabul ilmi dalam semua bidang ilmu. Iya. Dan juga ahlu sunnah. Dan dakwah ahlu sunnah adalah dakwah yang membimbing kita semua untuk senantiasa bersemangat di dalam mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, "Ya Abdullah, Wahai Abdullah, la takul misla fulan, jangan kamu seperti si fulan. <coughs> Karena yakumul lail. Dulu dia salat malam, summa taraka qiyam lail, kemudian dia tinggalkan salat malam lagi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah ada seorang murid beliau menginap di rumahnya. Maka beliau rahimahullah ta'ala berkhidmah. Di antara khidmah beliau adalah beliau sediakan air di tempat menginap muridnya tersebut. Di subuh hari beliau rahimahullah taala mendapati akhirnya tidak berubah, tidak berkurang. Sebagai seorang murabbi, seorang alim murabbi, iya, yang mengajarkan amal bersama dengan ilmu. Kata beliau rahimahullah taala, subhanallah, subhanallah, talibul ilmi laysa lahu witrun fil Subhanallah kata beliau, ada talibul ilmi tapi di malam hari tidak punya salat witir. Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah para ulama kita. Al-ihtimam bil amal. Al-ihtimam bil amal. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah di antara mayyizah min tidak harus sunnah. Di antara kesemuaan dakwah sunnah di antara tanda Ahlus Sunnah adalah mereka-mereka yang memiliki silah al-qawiyah bil ulama. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. iya. Masih lama. Saya bacakan satu hadis atau sebagian hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam Sahih Muslim dengan sanadnya sampai kepada seorang tabi'i Yazid Al-Faqir. Berkata Yazid Al-Faqir, "Kuntu qad sugiftu Rakyat min rakyat khawarij. Dulu kata beliau, aku pernah terkena pemikiran khawarij. Wa fi isabatin zawi adadin nuridu an hujja, thumma nahruj 'ala nas Maka kami pun berangkat beberapa orang yang terkena pemikiran khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, menyatakan pelaku dosa besar kekal di neraka dan seterusnya. Kami berangkat menuju haji dan punya niatan selesai haji, itu mau keluar. Dakwahkan pemikiran khawarij kepada manusia. Dia dikhawanibillah rahimun rahimakumullah. Semangatnya ahlul batil ya di dalam mendakwahkan kebatilan mereka. Iya, punya niatan ketika berangkat menuju Mekah, menuju haji, sepulang haji, mau keluar mendakwahkan pemikiran khawarij kepada manusia. Namun alhamdulillah Allah berikan taufik kepada beliau bertemu dengan sahabat yang mulia. Seorang ulama, seorang alim min ulama sahabat. Jabir radhiyallahu an. Kata beliau, "Famararna 'alal Madinah." Kami pun melintas Madinah, kota Madinah. Faida Jabir Ibnu Abdullah yuhaddithul qaum jalisun ila sa, jalisin atau jalisun ila sariyatin an Rasulillah sallallahu Ternyata kami dapati ada Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah sedang menyampaikan hadis kepada orang-orang. Beliau ada di satu tiang di tiang masjid. Beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah saw. قال فإذا هو قد ذكر al-jahannamiyin. Ternyata yang disampaikan oleh sahabat yang mulia. Alim ulama sahabat Jabir bin Abdullah adalah al-jahannamiyin. Adalah tentang kisah bagaimana orang-orang yang dulunya masuk neraka. Yang awal masuk neraka. Disiksa di neraka. Kemudian mereka dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dimasukkan ke surga. Iya, ingat ya. Di antara kesesatan Khawarij demikian juga Mu'tazilah iya mereka menyatakan pelaku dosa besar itu akan kekal di neraka, gitu Pak. Kekal di neraka. Dia akan keluar lagi. Ternyata ketika sudah punya iya terkena subhat Khawarij datang ke Madinah alhamdulillah dapatkan hadis Dapat terjadi, Jabir Abdullah sudah menyampaikan hadis Rasulullah SAW menyatakan adanya jahannamiyin orang-orang yang dulunya masuk neraka ia kemudian Allah keluarkan dari neraka menuju surga dimasukkan dalam surga. Qala Fakultulah Aku katakan kepada beliau Ya sahibah Rasulullah Wahai sahabat Rasulullah Ma hadzal tuhadditsun? Apa hadis yang kau sampaikan ini? Wallahu yaqul. Bukankah Allah berkata, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bukan Allah berkata, "Wa ammal ladzina fasaqu famawahumun nar kullama aradu <coughs> yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum ini subhat iya subhatnya khawarij yang masuk ke pikiran Jabir bin Abi, uh, Yazid al-Faqir dan orang-orang yang bersamanya. Walhamdulillah beliau diberi taufik bertemu dengan sahabat yang mulia. Ya, Jabir bin Abdullah. Ketika beliau menjawab menyatakan ayat ini, sahabat yang mulia, seorang alim ulama, paham ini subhat. Iya, dan demikianlah khawarij di antara kesesatan takfiriyin, khawarij adalah kebiasaan mereka menggunakan ayat-ayat yang Allah Subhanahu sebutkan untuk memponis orang kafir, mereka gunakan untuk kaum muslimin. Iya. Mereka ambil ayat-ayat terkait dengan orang kafir kemudian mereka peruntukkan untuk kaum muslimin. Di ini. Bukan Allah menyatakan orang yang telah masuk neraka itu akan kekal telah dihinakan. Rabbana wahai Rabb kami, innaka man tudkhilin nar. Sesungguhnya orang kalau masuk ke neraka faqad akhzaitahu. Telah engkau hinakan. Wa ma lidzalimin min ansar. Bukan kalau menyatakan wa ammal ladzina fasaqu adapun orang-orang fasik Famawahumun nar, tempat mereka adalah di neraka. Ketika setiap kali mereka ingin keluar dari neraka Allah kembalikan iya ke neraka lagi dan dikatakan kepada mereka rasakan oleh kalian azab neraka yang dulu kalian dustakan. Asyahid Dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah rahimahullah radhiyallahu anhu. Ini adalah ayat-ayat yang dipegang oleh mereka Kata beliau, "Ataqra al-Qur'an?" Apa kamu baca Al-Qur'anul Karim? Kalau na'am. Iya. Fal sami'ta <clears throat> biqaumin bimaqamin mahmud. Yani alladzi Allahu fi apa kamu pernah baca di, dalam dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasul maqam mahmuda? Kata iya. Itulah maqam mahmud ada syafaat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Rasul dengan sebab syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengeluarkan orang-orang yang ada di hatinya iman dari neraka pun dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku itu untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Wa rahiman rahimakumullah. Saya baca akhir hadis ini. Kata beliau, Faraja'na. Sehingga ketika bertemu dengan ulama, mendapatkan penjelasan para ulama. Iya, diterangkan subah-subah yang ada. Sampai akhirnya kata beliau, Faraja'na kami pun pulang ke tempat kami, ke negeri kami. Fala wallahi ma kharaja minna ghair rajulin wahid. Ketika kami pulang, demi Allah kata beliau, tidak ada lagi di antara kami yang menjadi khawarij yang memiliki pemahaman khawarij kecuali tinggal satu orang. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab bertemu dengan ulama. Maka billahi rahimun rahimakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun adalah orang-orang memiliki silah kawiyah hubungan yang kuat dengan para ulama. Walhamdulillah demikian keadaan asatidah kita ya wanabillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap nazilah, setiap ada kejadian yang dibutuhkan salafi di Indonesia, mereka senantiasa berusaha berhubungan dengan para ulama kita. Di akhir majelis, saya ingatkan diri saya dan untuk semua, kalau ini sangat memiliki asar, iya pengaruh kuat dalam diri saya sendiri. Khawanabillah rahimun rahimakumullah. Satu jawaban Syekh Ubaid Habibullah Ta'ala. Pernah ketika ikhwan di Qatar, di Qatar, mengajukan pertanyaan kepada Syekh Ubaid Habibullah Ta'ala Bagaimana ya Syekh terkait dengan tabdi' Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala kepada Ali Hasan Al-Halabi. Bagaimana ya Syekh pendapat engkau terkait dengan tabdi' Syekh Rabi menyatakan Ali Hasan Al-Halabi adalah mubtadi'. Beliau sebutkan beberapa jawaban dan ini terbiah pelajaran buat kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang pertama, kata beliau usi abna'i fil qatar Aku wasiatkan kepada anak-anakku di Qatar dan di tempat lainnya agar layatakallamu jangan bicara sesuatu yang fauqa mustawahum. Jangan bicara-bicara sesuatu yang di bawah, ya yang di atas kemampuan mereka. Jadi ikut-ikutan membahas satu permasalahan yang di luar jangkauan kemampuan keilmuan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, demikianlah adab yang diajarkan para ulama kita. Kata beliau, Al-Syeikh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Akhil Kabir, kata beliau. Aku tahu, beliau seorang yang sabar. Aku tahu, beliau seorang yang tidak akan bicara kecil dengan dalil. Demikianlah bimbingan kita yang kita dapatkan para ulama kita. Berhusnudzan kepada para ulama, membela para ulama, yang menguatkan mereka ketika mereka di atas al-haq Iya. Dan kemudian yang ketiga, beliau rahimahullah taala wa indi dan memang telah tetap di sisiku berdasarkan penjelasan Syekh Rabi Allah taala. Iya, dan juga berdasarkan apa yang telah masuk kepadaku terkait dengan Ali Hasan Al-Habi. Iya, beliau adalah seorang mubtadi dan seterusnya. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Kembali kepada para ulama adalah jalan keselamatan iya dari syubhat syubhat yang ada wallahu alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh